الله melanjutkan kajian kita pada pembahasan yang telah berlalu bahwa kita telah mendudukkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk mengenal Allah dan bagaimana kita bersikap kepada Allah sesungguhnya sesuatu yang paling dasar di dalam diri manusia adalah bagaimana dia mengenal Allah. Karena itu penjelasan yang lalu sedikit agak rinci meskipun perlu pendalaman lebih terus menerus dari kita agar semakin dekat kepada Allah kalau kita semakin kenal kepada Allah dan kita telah membahas tentang tauhid rububiyah tauhid al-asma wa sifat dan tauhid al-ubudiyah atau tauhid al-uluhiyah yang berarti bagian yang berkaitan tentang Allah secara global telah kita bicarakan. Meskipun kita sebagai umat Islam harus terus menerus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah terutama dari dua sumber. Sumber pertama yaitu al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Allah yang berupa apa? firman-firmannya yang ada dalam Al-Qur'an. <clears throat> Terus kita dalami supaya kita semakin apa? mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu al-ayat al-kauniyah. Kita mendekati Allah dengan memperhatikan semua ciptaan-ciptaan Allah yang terus mengarah kepada kesimpulan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah yang menciptakan segala-galanya itu. Dan Allah sendiri telah memperkenalkan kepada kita melalui tiga proses. Dan ini yang harus terus kita sadari melalui apa? Tiga proses yang oleh para ulama disebut dengan tiga perjanjian. Yaitu perjanjian pertama ketika kita masih dalam alam ruh seperti yang terungkap di dalam surat Al-A'raf ayat 172 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وإذ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى شَهِدْنَا أن تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافلين Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak-anak Adam ketika mereka masih dalam tulang surbinya dari keturunan-keturunan anak Adam ini Allah telah membuat perjanjian yang berarti kita saat itu masih dalam alam Ruh, Karena kita belum pernah merasakan itu. Sehingga kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saudara-saudara menyaksikan aku ini adalah Tuhan kalian? Kita pun saat itu menjawab iya. Dan kemudian malaikat pun menyaksikan pernyataan kita itu Jangan kemudian pada hari kiamat kamu mengatakan, oh kami dulu lalai, kami dulu nggak tahu. Dan dalam porsi kita masih dalam alam ruh ini, Allah belum memintai pertanggungjawaban kepada kita. Tetapi kita sudah dikenalkan oleh Allah tentang dirinya masih dalam alam roh. Inilah disebut dengan perjanjian pertama, al-mitsaqul awal. Perjanjian pertama. Kemudian perjanjian kedua ketika kita dilahirkan di dunia yang dikenal dengan perjanjian apa alam fitrah. Ya, di mana Allah SWT menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa Allah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun Perjanjian kedua pada saat kita lahir di dunia dan setiap manusia yang lahir di dunia, dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Itulah yang namanya fitrah. Yang kemudian Allah menyebutkan tegakkan wajahmu terhadap agama yang murni ini, yang lempeng ini, yang lurus ini. Fitrah Allah yang Allah telah tetapkan pada diri manusia. Dan tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah itu. Itulah agama Allah yang lurus tetapi banyak manusia kemudian tidak mengetahui. Kalau di masa kita alam ruh, nanti pertanggungan jawaban Allah ingatkan nanti di akhirat, meskipun Allah ingatkan jangan kemudian anda lalai. Kemudian diingatkan lagi masih dalam alam ruh, eh, apa dalam alam fitrah. Yang alam fitrah ini oleh ilmu pengetahuan dikenal dengan insting atau naluri. Makanya seluruh manusia insting dan nalurinya sama itu dia selalu membutuhkan tiga hal. Yang pertama, dia butuh kepada Allah. Itu naluri manusia. Ya. Makanya kalau orang itu udah kepepet betul, ya, meskipun dia komunis, kalau udah urusannya mau mati, mau nabrak, mau dalam kondisi apa, sudah kepepet, baru ingat sama Allah dia. Ya Allah, itu menunjukkan di dalam diri manusia yang paling esensial dia selalu butuh kepada Allah. Makanya Allah ingat-ingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Sungguh wahai manusia kalian selalu butuh kepada Allah. Dan Allah nggak butuh kepada kalian. Karena kita selalu butuh kepada Allah, jangan sekali-kali lupa kepada Allah. Jangan sampai kita lalai kepada Allah. Nah, perjanjian ini yang kedua ini dalam alam fitrah kita apa? disadarkan inherent dalam diri manusia dia kenal Allah sebetulnya. Kemudian yang kedua, fitrah yang kedua itu isinya dia apa? butuh kehidupan. Dia butuh kehidupan. Makanya nggak ada orang hidup nggak butuh apa? Nggak butuh makan, nggak butuh minum. Pasti dia butuh kehidupan. Termasuk butuh pangan, sandang, papan, sebagainya itu. Itu bagian daripada inherent dalam diri manusia. Yang ketiga, dia butuh apa? Butuh lawan jenis. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Gak ada kemudian, oh saya gak butuh perempuan, yang perempuan oh, gak butuh laki. Bohong. Makanya Islam menyalurkan semua itu secara proporsional. Bukan menghalangi, bukan menghambat, tetapi menyalurkan secara benar. Kamu kenal kepada Allah diarahkan dengan jalan engkau dikenalkan kepada apa yang dimaukan oleh Allah kepada kita. Inilah aturan-aturan agama. Kerjakan ini, tinggalkan itu. Semua ini dimaksudkan supaya Anda sampai kepada hakikat diri Anda yang mengenal Allah itu. Tapi seringkali kemudian manusia lalai pada pos yang pertama ini. Yang dikejar yang mana? Yang kedua. Pikirannya, tenaganya, seluruh potensinya hanya diarahkan untuk mengurus yang kedua. Yaitu apa? Boto hidup. Kalau cuma untuk boto hidup, apa bedanya kita sama ayam? Apa bedanya kita sama burung? Apa bedanya sama yang ada di kebun binatang itu? Karena mereka semua hakikatnya cuma cari untuk hidup saja. Ya? Maka kita kalau hanya memperhatikan itu, nilai kita tidak beda dengan binatang-binatang itu. Nah, Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah nanti mengatakan pada kajian berikutnya ini, bukan untuk itu Anda diciptakan oleh Allah, bukan untuk sekedar hidup. Hidup itu cuma sarana, fasilitas, bukan yang utama. Tetapi yang utama bagaimana kita apa? Mengenal Allah dan menjalankan sesuai dengan kehendak Allah itu. Kemudian kita diberikan perangkat untuk hidup. Yang ketiga, butuh kepada apa? Lawan jenis. Maka disalurkan dengan cara menikah. Nggak bisa nikah, ya puasa tidak di apa kemudian liar seperti ayam itu ya, kan? sono nyuk nyuk sono nyuk nyuk ayam seperti itu ketika manusia me me melepaskan nafsunya seperti yang ada di barat itu ya kan? mereka yang kemudian hidupnya hanya untuk memuaskan nafsu seksnya itu apa bedanya mereka dengan ayam itu binatang itu begitulah keadaan hidup mereka yang dipikirkan cuma cari makan materi time is money sama apa seks begitu aja. Begitu aja kerja mereka itu. Kalau udah dapat duit lele, Ya? Untuk apa? Jadi apa? Apa turin? Kemudian terus, terus cari apa? Cari kesenangan saat, saat itu. Nah, sekalian, itu kan ada batasnya. Yang namanya makanan ada batas kenyang. Sedikit aja ada kenyang. Namanya tidur kelebihan juga nggak enak semua badan. Begitu pula hubungan seks, begitu semua ada batasnya. Tapi yang tidak ada batasnya apa? Kebutuhan Anda kepada Allah itu tidak ada batasnya. Selalu Anda butuh kepada Allah. Tetapi justru yang pertama, yang inti ini ditinggalkan oleh manusia sekarang ini. Ya. Coba apa yang dibicarakan oleh kaum politikus itu? Apa yang mereka bicarakan? Fasilitas hidup, urusan gaji. Oh, presiden itu gajinya apa ini sekian juta. Kalau BI itu direkturnya sekian juta. Oh ini kok terjadi korupsi ini, koran, majalah, semua itu lebih banyak tekanannya pada apa? Ima bagian yang kedua ini urusan hidup atau bagian yang ketiga. Ya, Kartini, majalah apalagi itu. Terus yang di blow up itu. Ya urusan-urusan seks dan sebagainya itu. Urusan agamanya mana? Kalau dilihat dari kenyataan hidup umat apa ini eh, yang ada di kita ini, di dunia ini, lebih banyak ke arah yang eh, kedua dan ketiga. Yang bicarakan yang pertama mana? Hah? Gak laku. Hah? Gak laku. Kalaupun ada, ya sedikit. Nah, ini pun dalam bentuk yang tidak utuh kadang-kadang. Makanya kita ini butuh untuk keutuhan hidup kita ini butuh ya udah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pertanyakan dari ketiga hal yang pokok ini, yang paling penting yang mana? Yang paling penting yang mana ini? Jujur. Hah? Yang pertama, yang benar. Kalau memang yang pertama, berapa perhatian kita kepada yang pertama itu dibanding dengan yang kedua dan ketiga? Itu akan nampak sekali, kejujuran kita itu akan nampak sekali. Makanya Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu maas Hei orang-orang beriman, kamu bertakwa kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Siapa mereka yang jujur? Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dia jujur kepada Allah, Harta anaknya disuruh nyembelih dia siap. Dia sembelih untuk anak apa? Untuk Allah, tidak ada masalah. Itulah yang dilakukan oleh Hajar ketika gak ditinggalkan oleh Ibrahim di tempat yang tandus bersama anaknya yang masih orok itu. Ditinggalkan oleh Ibrahim, meninggal apa? ke, menuju ke Palestina. Ditanya oleh Hajar, ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di tempat yang tandus ini dengan anak yang orang ini atas perintah Allah? Jawab Ibrahim dengan manggung, iya, sambil dia terus jalan. Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak menyanyikan kami. Karena takut pada Allah. Jadi Allahnya itu dinomorsatukan gitu. Begitulah yang contohkan para anbiya, para salihin, para syuhada semua itu karena mereka mengedepankan Allah. Nah ini yang sekarang ini tidak muncul dalam kehidupan umat ini. Makanya yang terjadi apa? Pikiran-pikiran nah, muncul apa? Perhatian mereka apa? Bukan ke arah Allah, ke arah yang lainnya. Nah ini yang harus kita perbaiki terus ini. Betapapun hebatnya satu sistem yang dibuat untuk manusia, kalau udah mentalnya kepada Allahnya rusak, maka semuanya akan rusak. Makanya kalau Anda memilih calon suami atau memilih calon istri, yang pertama kali diperhatikan apanya? Eh? Bukan cantik. Kalau cantik ya bisa dipoles ya. Tapi kalau masalah yang utama apa? Agama, din. Dan untuk mengukur agama apa? Termasuk sholatnya. Hubungan dia kepada Allahnya bagaimana? Itu yang paling pokok. Untuk mengukur kalau orang itu memberikan haknya Allah, dia akan memberikan haknya kepada selain Allah. Tapi kalau dia tidak memberikan haknya Allah, eh, tidak memberikan haknya Allah, jangan diharap dia akan berbuat apa? Berbuat apa? Apa? Sepenuhnya kepada hak manusia itu. Makanya Allah SWT menekankan, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Kenapa itu? Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik. Apa maknanya ini? Ibn Abbas menjelaskan, Inna Allah ya'murukum bil adli ai bit tauhid. Allah menyuruh kalian untuk kamu tegakkan haknya tauhid, hanya Allah, maka kamu berbuat adil. Makanya mereka kaum demonstran yang menuntut keadilan-keadilan itu. Tetapi yang mereka tuntut apa? Keadilan apa? Urusan apa? Urusan duniawi. Tapi mereka tidak menegakkan keadilan Allah. Sungguh mereka tidak akan mendapatkan keadilan. Mereka yang menuntut keadilan di pengadilan, di mana-mana. Yang kemudian mereka tidak memberikan keadilan kepada Allah. Tidak akan pasti mendapatkan keadilan. Pasti akan mendapatkan kedaliman-kedaliman itu. Karena keadilan yang pertama itu adalah memberikan hak Allah dulu. Kalau orang sudah tidak memberikan hak Allah, jangan diharap dia akan berbuat adil. Makanya suami yang takut kepada Allah dia akan menjaga hak istrinya, dia akan menjaga hak anaknya, dia akan menjaga hak keluarganya, begitu seterusnya. Kalau orang sudah menegakkan tauhid, maka dia akan berbuat ihsan, berbuat baik dia, menjalankan kewajiban-kewajibannya dia. Bahkan kemudian Imam Al Hasan Al Basri menyebutkan Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan yaitu engkau sebagai seorang mukmin dituntut baik penampilan kamu, baik yang tersembunyi dalam diri kamu. Artinya apa? antara yang tersembunyi dengan yang nampak itu dua-duanya baik. Kalau orang munafik kan tidak. Tampilannya baik tapi dalamnya rusak. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita lihat apa yang disebutkan dalam ayat itu diterangkan oleh Al Hasan Al Basri, maka orang itu akan menunjuk menunjukkan di dalam hidupnya yang tersembunyi lebih baik daripada yang apa? Yang nampak. Itu kata orang mukmin. Yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Sementara Tampilan orang itu yang paling merusak. Kata Ali bin Abi Thalib, "Hubbud zuhur yaksimud zuhur." Orang kalau sudah senang tampil, senang menonjolkan diri, itu yang menunjukkan akan kehancurannya orang itu. Sementara itu kehidupan manusia seperti itu. Ya, kemudian mereka berebut kekuasaan, kemudian mereka berebut apa? jabatan, mereka berebut ini dan itu. Ujung-ujungnya apa? Bunuh-bunuhan. Ujung-ujungnya apa? Saling memfitnah, saling apa? menjatuhkan, saling dengki mendengki. Terus begitulah kehidupannya. Maka disitulah setan akan masuk untuk terus merusak. Begitulah keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Makanya hidup kita harus manfaat betul. Ke jalan Allah SWT. Kenapa? Karena manusia hanya ada dua jalan kan. Ima dia jalan yang benar, wa ima dia jalannya menyimpang. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 32. Zalikumullahu rabbukumul haqq. Famadha al-Haq ila dhalal? Fa'anna tusrafun. Allah menyebutkan, demikianlah Allah Tuhan kalian itu, yang selalu benar. Kalau anda tidak mengarah kepada Allah dalam membawa kebenaran ini, anda akan terbawa kepada kesesatan. Kenapa kamu mau dipalingkan? Kita ini sekarang ini, maaf-maaf saja, mayoritas umat Islam ini udah dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian pikiran mereka, omongan mereka, perbuatan mereka tidak lagi dalam rangka mencari ridha Allah, tetapi yang terjadi justru hanya untuk kepuasan-kepuasan sesaat dunia itu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dengan kita. Supaya kita arahkan yang benar itu adalah berasal dari Allah. Kalau itu sifatnya global, rinciannya di mana? Di sini. Kalau tadi Allah katakan yang benar itu datang dari Allah, kalau tidak kamu ikut yang benar, kamu pasti sesat. Hanya ada dua jalan. Kalau kamu tidak ikuti jalan Allah, kamu akan ikuti jalan syaitan. Tetapi kemudian dirinci oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti insya Allah kita lihat pada penjelasan berikutnya. Jadi proses kedua, Anda dikenalkan oleh Allah dalam fitrah Anda, dalam inherent ada di dalam diri Anda. Ini yang harus kemudian kita jaga, kita rawat. Makanya Rasulullah menafsirkan ayat dalam Ar-Rum 30 itu, Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani Rasul menyebutkan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dia suci maka orang tualah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Bukan begitu keadaannya. Anak dalam kondisi bersih tergantung siapa yang menulis. Yang menetapkan anak itu adalah tulisan daripada orang tuanya itu karena dia akan terus memantau, melihat, mendengarkan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tukang bohong, nanti anaknya lahir pembohong. Kalau orang tuanya itu bejat, nanti lahir anak-anak ini ikut bejat. Karena dia ikut orang tuanya. Kalau orang tuanya perokok, anaknya juga perokok. Dan itu tidak bisa dibohongi. Dia kalau tidak kelihatan di muka kita, dia akan di belakang ikutin. Dan mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya setiap anak melihat orang tuanya itu seperti pahlawan. Kan tidak boleh ada kesalahan, yang boleh tidak boleh dikritik, tidak boleh dipojokkan. Ngamuk dia. Meskipun seburuk apapun orang tua itu. Di depan anaknya ada pahlawan. Makanya jadi orang tua, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah kalau menunjukkan sesuatu yang buruk di hadapan anak itu. Dan itu akan berbahaya sekali. Dan akan melahirkan perilaku-perilaku yang buruk yang kemudian menempel dalam diri anak itu. Nah, udah bilang Nah makanya kalau anak kecil itu meninggal dunia, dia langsung ke surga. Ya, nggak ada perhitungan, sudah selesai karena dia mati dalam keadaan fitrah itu. Nah karenanya sekalian perjanjian kedua ini yang harus kita jaga suci terus. Makanya ketika kita kembali pada Idul Fitri, dimaksudkan apa? Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selesai, kembali kepada Idul Fitri, sepertinya kita suci kembali, bersih kembali. Selanjutnya 11 bulan kamu harus isi dengan yang baik-baik terus. Ya, begitu pula dikembalikan dengan Ramadan. Itu semua proses untuk selalu kita dibawa ke arah yang bersih oleh Allah Swt. Cuman manusia seringkali apa? hanya kemudian memahami sebagai suatu yang bersifat formalistik. hanya terbawa kepada waktu demi waktu, begitu saja tidak memahami apa yang sebenarnya. Nah, ini perjanjian kedua yang harus kita jaga hubungan kita dengan Allah Swt. Kemudian perjanjian ketiga yang ada dalam surat An-Nisa ayat 165 rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul Surat An-Nisa ayat 165 Wa kana Allahu azizan hakima ya ini menunjukkan bahwa rasul-rasul diutus oleh Allah untuk membawa kebenaran baik membawa berita gembira maupun peringatan kepada umat manusia supaya gak ada alasan. Oh dulu saya nggak tahu. Lu nggak tahu kamu nanya, nggak tahu kamu belajar, ya. Tetapi kemudian manusia tidak bisa mengingkar karena Allah SWT telah mengutus para rasulnya untuk mengarahkan kita umat manusia. Dan subhanallah itulah yang diperankan oleh apa Rasulullah SAW sebagai utusan Allah kepada umat manusia seluruhnya. Perhatikan kalau nabi-nabi, nabi mulai nabi apa? Nabi Nuh, kemudian nabi Ibrahim, Musa, Isa, itu semua nabi-nabi diutus kepada umatnya sendiri. Dan rata-rata nabi itu paling banyak turunnya kepada Bani Israel. Makanya nggak ada pernah nabi dari kita itu. Di Indonesia nggak pernah ada nabi itu. Di Cina nggak ada nabi. Apakah kemudian Si Buddha Gautama itu nabi bukan. Wong orang musyrik kok nabi gimana? Nabi nggak pernah musyrik. Bukan nabi karena dia musyrik. nah untuk bilang dalik Makanya nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terutama dari jalur Ishak ini. Dari mereka lah lahir nabi-nabi yang paling banyak. Sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian mereka adalah komunitas tersendiri tidak untuk yang lainnya. Makanya agama Kristen itu hanya untuk orang Bani Israel. Yahudi agama ya buat apa kitab suci Taurat itu itu untuk Bani Israel. Bukan untuk kita orang Indonesia apalagi orang Amerika, bukan. Itu untuk mereka. Tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin universal untuk orang Indonesia, orang Arab, orang Ajam, orang apa ini Amerika, orang mana saja. Dan itu nampak dalam komunitas Rasulullah SAW. Perhatikan, di dalam komunitas Rasulullah yang selain orang Arab itu, kemudian ada di sana siapa? Suhaib Ar-Rumi, perwakilan daripada orang Romawi. Ada. Suhaib Ar-Rumi ini adalah keturunan Romawi yang kemudian lahirnya orang Eropa, Amerika segala macam itu. Itu model daripada Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada namanya Salman Al-Farisi, mewakili kaum Parsi saat itu. Yang itu adalah bukan non Arab, Kaupesi yang sekarang ada di Iran kala itu. Kemudian ada di sana juga Bilal Ibn Rabah yang mewakili orang apa Afrika itu hitam itu. Begitu keadaannya. Orang Asia nggak tahu siapa itu. Belum dikenal Asia waktu itu. Ya sudah, ala kuliah. hal lah Islam kepada kita itu. Menurut penelitian Pak Hamka dan sebagainya, Islam masuk ke Indonesia abad pertama. Diperkirakan pada saat apa ini kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian dinafikan oleh orang-orang Belanda yang disebutkan bahwa Islam masuk Indonesia baru abad ke-13. Dan itu dibantah betul. Kenapa? Eh, Saat bin Abi Waqqas yang kemudian meninggal di Tiongkok itu, tidak tahu kuburannya di Guangzhou atau di Guangdong itu, di Cina itu, ya itu kemudian makanya perjalanan itu biasanya lewat apa? Lewat apa? Eh, Aceh itu. Lewat Aceh kemudian maju ke sono. Nah, itu perdagangan itu sudah apa? Banyak kan melalui Aceh itu ke sono. Makanya Aceh disebut Serambi Mekah karena mungkin menjadi apa? Tujuan pertama dari perjalanan para dai-dai itu. Sekaligus mereka dengan nama berdagang dan sebagainya. Ala hal jadi kalau lihat perjalanannya para sahabat ini luar biasa, mereka menyebar kemana-mana. Dan kuburannya itu bukan cuma di Madinah, kuburannya rata-rata di mana-mana itu di apa di Azerbaijan, di Armenia itu ada banyak sahabat Nabi. Daerah, daerah mana itu? Rusia. Kan? Itu banyak sahabat Nabi. Sampai kemudian di Cina itu. Kemudian di Afrika banyak sekali itu. Ya, kemudian di dataran sampai ke daerah-daerah apa ini eh, dekat apa ya, Sisilia. Sisilia itu dekat Prancis selatan sana itu. Jadi mereka menyebar kemana-mana itu. Luar biasa betul. Nah, sekalian, kalau kita lihat daripada apa ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah memang pantas kemudian diterima oleh umat manusia karena dia bersifat universal. Saya mau tanya, apa kelebihannya Islam ini? Dibanding dengan agama-agama lain. Selain agama-agama lain itu bersifat spesifik, Islam bersifat universal, bahwa Islam kemudian ajarannya selalu cocok dengan manusia itu sendiri. Sebagai manusia. Ya. Manusia sebagai manusia ada apa? Dia punya jasmani, dia punya apa? Rohani. Islam menempatkan semuanya secara proporsional. Kamu harus isi rohani kamu, kamu harus isi jasmani kamu. Rohani kamu selalu kaitannya dengan Allah, jasmani kamu kaitannya dengan dunia. Makanya urusan makan, urusan apa ini, istri, urusan urusan dunia lebih banyak kaitan dengan apa? Jasmani. Lah rohani kamu isi apa itu? Rohani kamu kamu isi apa itu? Makanya kenapa jiwa orang itu kemudian banyak yang gelisah, banyak yang kena stres, kena depresi, kena penyakit-penyakit yang luar biasa itu. Yang istilah kedokterannya ada penyakit kosomatik, penyakit yang ditimbulkan oleh pikiran, ditimbulkan oleh apa ini jiwa yang kosong dan sebagainya itu melahirkan penyakit-penyakit fisik yang luar biasa itu disebabkan karena memang jiwanya mereka kosong. Maka banyak orang yang kaya raya, kekayaannya tidak terbatas kadang-kadang. Sulit untuk kita sangat banyaknya itu tetapi jiwanya meronta-ronta. Ya, dan itu banyak sekali contohnya kalau anda kumpulkan betapa apa ini eh, kesengsaraan mereka orang-orang kaya itu. Termasuk orang yang punya jabatan, rata-rata itu jatuh. Kayak Ferdinand Marcos, Lahir, tapi Soeharto. Dulu kita nggak bayangkan Soeharto itu akan jatuh. Sang hebatnya itu pengaruhnya kan. Tapi itulah kekuasaan. Berarti kalau ayam luha banyak nas. Ya, itu perubahan dalam kehidupan apa ini manusia, dalam kehidupan peradaban seperti itu. Kadang naik, kadang jatuh. Coba Anda bisa bayangkan bagaimana Islam yang berjaya di Spanyol itu selama hampir 800 tahun. Islam menguasai Spanyol itu tahun 711. Yang kemudian jatuh ke tangan orang-orang Katolik. Yang kemudian mereka ini membuat namanya inkuisisi. Saudara tahu ketika Islam jaya di Spanyol itu, Bukan cuma orang Islam yang merasa aman, yang menikmati kehidupan, tetapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu luar biasa mereka merasa berterima kasih. Dan sejarah membuktikan betapa mereka merasa nyaman dalam lindungan apa? wilayah Islam. Itu di Spanyol itu. Bahkan kata para ulama lah kok bisa? Dulu para pendeta itu belajar Kristen sama ulama-ulama Islam di Andalusia. Itu jago-jago mereka. Lah kok sekarang orang Islam belajarnya sama orang orang Kristen? Ya apa bisa terbalik seperti itu? Ya. Nah, saudara sekalian, inilah nilai-nilai Islam yang memang universal. Bisa diterima oleh semua orang. Bisa diterima oleh semua kalangan. Bisa diterima oleh bangsa. Maka itulah yang dicontohkan dalam kehidupan yang panjang sekali dalam kehidupan umat Islam di Spanyol Bukan di wilayah Arab ini ya. Makanya perhatikan, Islam perkembangannya di Arab, kemudian muncul perkembangannya di mana itu? Di Irak, kemudian muncul di, di apa? Di Iran, kemudian muncul apa di Palestina, eh, di apa di eh, Spanyol, kemudian muncul di mana lagi di Turki. Ya. Dan kita pernah muncul di India dengan apa dinasti Mongolia itu. Dan kemudian apa ini harapan besar muncul dari Melayu ini, tapi sampai sekarang nggak muncul-muncul. Kenapa ini? Itu harapan besar. Bangsa-bangsa Islam di dunia itu berharap munculnya Islam dari dataran Melayu ini. Kenapa, kenapa kok nggak pernah muncul ini? Sementara mereka pernah berjaya semua itu dengan membawa Islam. Harusnya kan bergiliran. Kalau piala kan bergiliran. Ya tuh nggak semangat eh, larinya lamban bawahnya. Tapi PSSI itu mengelawan main bola internasional lu nggak pernah menang gimana itu. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, karena itu saudara sekalian, kalau kita perhatikan, begitu Islam ini mewarnai suatu kehidupan, luar biasa merubah keadaan. Meskipun perkembangan Islam itu kemudian mengalami akulturasi, apa penambahan dari budaya-budaya lokal, tetapi tidak tidak hilang dia. Karena dia mempunyai warna aslinya. Makanya Al-Quran tidak boleh kemudian muncul cuma terjemahnya toh nggak ada ayat apa bahasa Arabnya, nggak boleh itu. Ya, makanya harus ada ada terjemahannya untuk menjaga keutuhan. Tapi kalau versi kitab-kitab suci lain tidak seperti itu. Ya, bahkan kitab aslinya juga nggak ketemu. Ya, kitab aslinya kan dalam bahasa apa ini Ibrani nggak ketemu itu. Yang ada dalam bahasa Yunani nggak ketemu aslinya. Kita otentik semuanya. Kuburan nabinya jelas di Madinah itu. Ya, dari yang Madinah jelas ada kuburannya. Dan kuburan nabi mereka mana? Tidak ada. Ya, jadi kitabnya jelas, kuburannya jelas, sejarahnya jelas. Sampai pengakuan dari apa ini orang-orang Eropa seperti yang ditulis oleh Dr. Sigrid Hanke. Ya, betapa besar jasa umat Islam dalam kemajuan Eropa itu. Itu orang Jerman itu dan kemudian pengakuan dari orang-orang Yahudi sendiri ketika mereka berada dalam wilayah Islam itu mereka merasa aman mereka maju bahkan didukung didorong di antara mereka itu banyak menjadi ahli-ahli kedokteran segala macam itu nah pada saat kemudian Islam orang-orang Islam mulai melemah biasa kan proses peradaban begitu kalau udah apa mentok terus jatuh begitu decline dia menurun dia maka kemudian pada saat belum ya? Pada saat kemudian mereka diklaim, umat Islam pecah-pecah, rebutan kekuasaan, rebutan dunia, rebutan macam-macam, pengaruh budaya-budaya luar yang begitu mendominan, akhirnya kemudian mereka dikalahkan sama kaum kaum apa? Kaum Katolik ini. Dan perlu diperhatikan, kenapa mereka itu bisa menang? Ternyata Louis yang ke-9 itu adalah pemimpin uh, apa ini eh, perang salib yang pertama yang kemudian tertangkap dan kemudian apa ini ditawan di Mesir oleh umat Islam sehingga pada saatnya dia dilepaskan dia membuat buat kesimpulan setelah dilepaskan dari penjara itu setelah saya pikir-pikir kata dia kalau pasukan Kristiani ini menghadapi umat Islam dengan cuman mengandalkan kemampuan fisik dan senjata tidak akan pernah menang lihat kualitas mereka kayak gitu ya, dia melihat begini langsung gitu tetapi bagaimana caranya rusak dulu mental umat Islam. Jadi oleh dia itulah yang kemudian mereka kembangkan apa ini gerakan intelijennya untuk bagaimana mereka merusak dari dalam umat Islam. Baru kita kemudian serang dari luar. Itulah yang terjadi kemudian di Andalusia itu dihancurkan dari dalam, dipecah mereka, diadu domba dan sebagainya sehingga ketika sudah melemah baru kemudian dia mereka dihancurin. Itu akhirnya orang Yahudi dan orang Islam dipaksa masuk Kristen yang tidak disiksa dan dibunuh. Akhirnya sebagian lari, namanya Yahudi Spadrim itu. Yahudi Spadrim itu adalah Yahudi yang lari dari Spanyol ini. Jadi itu berkembang sampai sekarang. Jadi mereka itu lari, termasuk larinya ke Singapura dan ada yang ke Indonesia. Cuman sekarang ini tatanan Yahudi Indonesia ini kok nampaknya adem ayam gak ada yang neliti. Saya baca dari laporan kedutaan Amerika sekitar 2-3 tahun lalu, menyebutkan bahwa komunitas Yahudi di, di Jakarta ada puluhan orang, di Surabaya ada puluhan orang. Saya yakin bukan puluhan, saya baca dari laporan apa ini eh, eh data PBB tahun 86 Yahudi di Indonesia ada berjumlah 3.000 orang. Di, di Singapura itu mencapai eh, hampir segitu juga 3.000 orang. Dan jangan lupa Perdana Menteri Israel, eh, Perdana Menteri Singapura pertama kali ada orang Yahudi. Namanya Marshall itu. Dia orang Yahudi itu. Jadi mereka lari dari sana termasuk ingin apa? Untuk mengembangkan kehidupan mereka, pengaruh mereka sehingga kemudian mereka banyak ber, apa, di Singapura termasuk di Indonesia dan menyebar kemana-mana namanya diaspora itu spadrin sementara orang Yahudi yang yang ada di Eropa kemudian berkembang ke Amerika namanya Eskenazim jadi Yahudi ada dua kelompok ini. Antara mereka saing-saingan, kemudian mereka menyatu sekarang. Sampai kemudian melahirkan lahirnya apa ini eh, Israel itu. Ya, ini merupakan kerja mereka yang luar biasa. Dan sekarang ini mereka mengganggu dunia yang sangat luar biasa. Termasuk George Soros yang apa? Yang borong dolar itu. Kenapa dia borong dolar? Tahu nggak alasannya? Jadi mereka ini Rockefeller segala macam itu kumpul sebagai apa ini donatur IMF, SDGI dan sebagainya itu kumpul bagaimana mereka untuk mengatur Indonesia ini akhirnya mereka memberikan hutangan tahun 90-an itu diberikan hutangan tawangan, utangan yang lunak, yang apa, jangka panjang semua dikasih itu nah tahun 97 dan mereka sudah perkirakan pada saat pembayaran bayarnya pakai apa? pakai dolar bayarnya pakai dolar ketika bayar ini oleh George diporong dolarnya itu kelabakan lah maka sekian banyak apa perusahaan gulung tikar sekian banyak apa masyarakat Indonesia yang kemudian kehilangan apa pekerjaan terjadilah apa krisis itu siapa yang menciptakan ini jangan lupa ini orang-orang Yahudi di belakangnya itu semuanya dan menurut perkiraan mereka Indonesia tahun 2025 akan hilang dari peta tahun 2025 akan hilang dari peta. Kenapa? Mereka sedot yang namanya apa? Kekayaannya itu berupa apa? Hasil-hasil alamnya. Makanya menurut mereka perkiraan tahun 2015 sumber-sumber minyak segala macam di Indonesia ini akan habis. Kalau udah habis, orang akan berebut urusan apa? Perutnya urusannya bisa terjadi perang saudara. Jadi itu prosesnya sampai tahun 2005 itu 2022 apa? 25 itu akan diperkirakan hilang dari peta. Nah, kita ini harus mengetahui kalau seperti ini harus apa? Susah bagaimana menghalangi rencana seperti itu kan? Makanya kita harus menyadari semua langkah-langkah mereka itu. Dan jangan lupa mereka bukan tidak bergerak, mereka bergerak terus. Termasuk dalam rangka untuk melumpuhkan umat Islam. Dan mereka itu dengki betul kepada Islam. Makanya setelah kemudian jatuhnya Rusia, mereka menjadikan sasaran utamanya siapa? Islam dan umat Islam. Maka dimunculkan isu terorisme itu. Ini semua harus kita pahami dalam rangka kita melaksanakan Islam yang benar dan Islam yang universal. Orang yang benar dari orang Yahudi banyak masuk Islam. Seperti Maryam Jamila itu pemikir besar di Amerika itu. Dan masuk Islam dia, Yahudi ini Dia nulis, nulis buku di antaranya yang paling bagus itu Islam and Modernism. Bagus betul. Ini orang Yahudi ini Saya dapat informasi kemarin ada seorang wanita Yahudi di apa di, di Kerawang yang masih Islam itu. Ya, luar biasa itu. Ala hal Islam ini termasuk yang bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Kenapa? Pertama, Islam adalah sesuai dengan manusia itu sendiri. Jadi keseimbangan itu yang selalu dijaga, ya. Nah, karenanya saudara sekalian, kita jadi orang Islam jangan terus lemes. Jangan terus kemudian karena Islamnya hebat, udahlah, pokoknya yang penting Islam hebat. Terus nggak berbuat apa-apa. Ya ditindis kamu habis kamu. Nah, makanya kita harus membawa Islam ini untuk ke arah kejayaan. Kata Umar Khattab, azan Allah bil Islam walau taghaina ghairahu adallana Allah kita ini dimuliakan oleh Allah karena Islam kalau kita sudah meninggalkan Islam mencari alternatif lain itu apa yang terjadi akan hancur kita ini ya kita ini udah mencoba apa ini model dari awal mulai kemerdekaan ya, ya sampai kepada Nasakom yang dipaksakan sama Soekarno kemudian Orde Baru yang dipaksakan dengan asas tunggalnya, kemudian orde-orde reformasi itu, ya, kemudian kapitalisme yang kemudian melebar kemana-mana sekarang ini, yang belum Islam yang mau dicoba, belum dicoba. Kenapa? Takut. Kenapa? Mereka ini orang-orang buruk. Sebab kalau pakai Islam nanti mereka kena semuanya itu. Ya. Karena banyak korupsi, banyak kerusakan-kerusakan dalam diri mereka. Nah ini yang kemudian kita katakan nggak perlu takut kamu kalau mau menerima Islam secara benar, kamu bisa taubat sama Allah. Taubat saja sudah. Taubatan nasuha selesai kan. Jadi enggak usah digantung, Pak. Ya, nggak usah digantung. Jadi suruh taubat saja. Tapi kemudian dirubah semuanya ini. Nah, tatanan inilah yang perlu kita apa ini kita jaga. Nampaknya waktu Isya sudah tiba.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 Itulah yang terjadi dengan mereka yang menuhankan selain Allah atau kemudian memberikan hak prerogatif Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, bentuk kemusyrikan yang kedua adalah yaitu suatu apa e, eh, eh, ria yang oleh Rasulullah digambarkan dia lebih samar dari semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Untuk itu kita waspada betul. Kalau syirik yang besar menyebabkan orang itu rusak Islamnya, keluar Islam. Kalau yang kedua menyebabkan amalnya yang rusak. Kalau umpamanya orang datang ke pengajian tujuannya untuk dilihat orang atau kemudian tidak untuk Allah, maka amalnya sia-sia. Ya. Begitu pula seterusnya. Sehingga karena itu kita jangan masuk kategori kelompok mayoritas seperti ini. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an, ternyata kelompok mayoritas itu seringnya mengarah kepada yang salah. Berlawanan dengan teori manusia, kebanyakan manusia itu menganggap sebagai mayoritas sebagai apa? jalan satu kebenaran jelas ternyata itu adalah berlawan dengan Al-Quran. Nah, sekalian, ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." sekalian, bentuk daripada Salah itu tentunya fi'il madhi yang sifatnya lalu. Berarti telah diciptakannya jin dan manusia. Dua makhluk yang mendapat kemuliaan untuk melaksanakan tugas amanah risalah. Ya. Kalau disebutkan pertama jin, jin itu arti bahasanya namanya samar. Jin itu sesuatu yang samar. Makanya jin itu eh, tidak terlihat oleh kita ya, karena dia bersifat apa e, tidak apa tembus pandangan kita. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang yang katanya dia mengaku melihat ada orang yang bisa melihat jin. Ya. Ada orang datang Imam Syafi'i mengaku katanya orang itu bisa melihat jin. Kata Imam Syafi'i bohong dia. Kata beliau bohong dia karena Al-Qur'an mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min Karena jin dan kelompoknya bisa melihat kalian, tetapi kalian tidak bisa melihat jin itu. Dalam postur yang aslinya, kita tidak bisa melihat jin itu. Kecuali kalau kemudian dia merubah dalam jadian-jadian. Jadian yang paling banyak kata Rasulullah SAW adalah menjadi seperti ular atau seperti apa ini eh, anjing hitam. Tapi yang paling banyak itu berupa ular ya Makanya Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabatnya menggali parit waktu mau perang kondak itu kan. Ketika mereka menggali parit itu pada saat ada para sahabat, ada sahabat yang membuka apa mengangkat batu di situ ada ular. Rasulullah bilang dia teriak, "Ya Rasulullah ada ular besar." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Jangan kalian bunuh dia." Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim tiga kali. Kalau dia hilang berarti dia ikhwanukum minal jin. Kalau dia hilang berarti dia adalah bagian daripada makhluk jin yang menyerupai apa? Ular itu. Tapi kalau kemudian tiga kali kamu ucapkan rajim dia nggak hilang, maka bunuhlah dia. Sebenarnya dia ular betulan. Ya. Jadi kalau ada ular itu jangan langsung dibunuh, maka bacalah. Kalau dia hilang berarti itu jin. Jadi jin mana daripada jin. Hakikat jinnya sebenarnya kita tidak bisa melihat seperti yang Allah sebutkan tadi itu. Nah, karena itu uh, jin mendapat tugas khusus untuk melaksanakan ibadah. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Jin ya, "Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih." Jadi ada sebagian jin itu yang kemudian beriman kepada ketetapan Allah ya yaitu Al-Qur'an ini yang kemudian e, mereka taat kepada Allah. Berarti jin ini udah namanya jin muslim atau mukmin. Tapi ada yang kemudian mereka menolak, yang tidak mau taat kepada Allah, maka disebut dengan jin jin kafir. Nah, iblis itu dia makhluk dari jenis jin ini. Ya. Maka dalam surat Al-Kafir eh, disebutkan innaukana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu berasal dari jenis jin, tetapi kemudian dia apa melanggar ketetapan Allah. Ya, itu ada merupakan satu bentuk daripada makhluk Allah yang namanya jin yang Rasulullah sebutkan dia diciptakan dari api. Allah juga menyebutkan wa khalaqal janna min marjin min nar. Allah ciptakan jin itu berasal dari apa? Dari api. Nah, karena itu ini bukan urusan kita masalah jin ini kan jin ya alamnya jin lah yang urusan itu. Cuman seringkali kalau dia mengganggu sama manusia baru kita urusin. Jadi ya, kalau dia nggak mengganggu manusia ya nggak usah diurusin. Iya. Kecuali kalau ganggu maka kita urusin untuk kita usir atau kita dakwah dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah SAW disebutkan bu itu lain. Aku diutus untuk kepada dua makhluk ini, jin dan jin manusia. Makanya nanti kalau anda ke Mekah itu di sana ada namanya Masjid Al Jin. Nah di masjid itulah kumpulnya jin-jin yang tidak oleh Rasulullah kemudian masuk Islam itu. Ada namanya Masjid Al Jin. Terus bagaimana lihat softnya orang-orang jin sampai sholat? Ya nggak ada. Orang aja bilang namanya masjid al jin. Nah, ya, udah udah selesai. Tapi Rasulullah tahu itu. Rasulullah pernah masuk ke masjid, dia melihat jin itu dan Rasulullah diberikan kemampuan oleh Allah untuk itu. Maka kata Rasulullah kalau aku apa ini tidak dilarang untuk menunjukkan maka aku tangkap dia aku tunjukkan kepada kalian. Sekarang saya ikat dia di atas apa? Di, di apa? Di apa? Di tiang itu. Ya. Nah ini menunjukkan Rasulullah tahu karena dia mendapatkan apa uh, apa uh, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Tapi kita kalau ada orang yang bisa lihat jin itu pembohong, bohong dia, nggak ada kalian jin. Tetapi jin itu bisa kemudian uh, diarahkan biasanya dengan jalan lewat orang yang kesurupan. Jadi nggak langsung dia komunikasi sama jin, tapi lewat orang yang yang kesurupan. Ada dua jalannya. Ima jalannya nggak benar, ya. Yang kemudian kalau di televisi yang nggak gini-gini itu, nah, itu yang silat-silat itu, itu semua nggak benar itu. Ya. Atau dengan di namanya kan. Nah, rukia itu pun bukan profesi, bukan untuk cari duit, tetapi rukia itu sifatnya apa? Membantu orang yang sedang mengalami kesulitan karena gangguan jin itu. Nah kemudian wal ins manusia ini urusan kita. Nah kita Bagaimana ngurus manusia ini? Wong ngurus manusia gak bener kok ngurusin jin. Ini orang ngapain itu? Nggak banyak ngurusin jin. Padahal ngurusin manusia pada nggak beres. Nah kita urusin memang manusia nampak dulu. Yang nggak nampak nanti lah nyusul ya. Nah oleh karena itu makanya manusia ini yang harus kita urusin. Ya. Untuk bagaimana cara mengurusin manusia ini yang harus dibangun apa? Dua hal. Iman dan amal soleh. Selalu begitu Al-Quran menyebutkan. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Makanya keimanan yang ada pada manusia yang harus tanamkan itu bahwa kemudian ada tiga modelnya yaitu apa? Keyakinan dalam hati, ucapannya yang disampaikan kemudian perbuatannya sesuai yang dibenarkan oleh Allah SWT. Itulah yang kemudian nilainya apa? Ibadah itu. Makanya sesekalian orang yang mengerti arti ibadah maka dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya kecuali untuk ibadah. Ya, Perhatikan itu. Kalau orang itu mengerti hakikat hidup, maka tidak ada satu pun detik dalam hidupnya kecuali untuk ibadah. Makanya kehidupan para sahabat radha Anum itu disebutkan oleh mereka yang melihat ruhbanun bin lail, fursanun bin nahar. Di malamnya mereka beribadah, di siangnya mereka berjuang. kalau begitu terus. Maka tidak ada waktu yang sia-sia. Makanya kalau orang betul-betul ibadahnya maka kalau tadi dikatakan fitrah itu ada tiga agama, kemudian kehidupan, kebutuhan hidup dan apa ini lawan jenis, maka dia akan diarahkan oleh agama yang pertama. Jadi kalau agamanya benar, dia akan mengarahkan hidupnya benar, dia akan menyalurkan seksa secara secara benar. Ini kalau agamanya benar. Inilah hakikat ibadah itu. Tapi kalau ininya sudah gak benar, maka hidupnya ngawur, seksnya akan liar. Begitu keadaannya. Nah, inilah hakikat pertama dari nilai ibadah yang kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Jadi kalau dicintai oleh Allah dan diridhoinya berarti sesuatu yang memang apa? diperintahkan, dianjurkan dari ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Nah, karena itu saudara sekalian, kita lihat dalam kehidupan umat Islam, kalau kita e, gambarkan begini, kan e, iman itu al iman itulah yang kemudian melahirkan keyakinan kita kepada Allah, yang kemudian melahirkan apa? Kaulun amal. Kaul ada dua, kaulul kalbi, ya, ucapan hati dan kaulul lisani. Ya. Kemudian amal terbagi menjadi dua. Amalul kalbi wa amalul jawarih. Ya. Nah, iman inilah yang kemudian mendorong orang untuk apa? mengenal Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah. Lahirnya apa? Kaul. Jadi sesuatu ucapan yang diucapkan oleh hati ya ketika Anda apa ini e, menerima nikmat Allah. Anda mengucapkan alhamdulillah, tapi hati Anda menyatakan ini adalah nikmat berasal dari Allah. Bukan hanya dari kemampuan atau usaha kita, tetapi ini nikmat dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah ya maka kita ucapkan apa alhamdulillah nah kemudian amal al qalbi kita niatkan bahwa apa yang kita peroleh dari Allah tadi itu harus kita salurkan di jalan Allah punya niatan punya niatan untuk menyalurkan semua nikmat yang dia berikan yang peroleh itu untuk apa amalul jawareh digunakan oleh seluruh anggota tubuh kita dalam rangka untuk ke arah Allah mencari ridho Allah yang dicintai oleh Allah Nah kalau kita langkahnya seperti ini dalam hidup ini, maka Islamnya pasti benar dalam diri orang itu. Kalau tidak, maka terpisah dia. Split personality. Dan apa yang terjadi di Indonesia, pada banyakkan manusia hanya menekankan pada sisi. Islamnya hanya di hatinya sama di lisannya. Kamu apa ya orang Islam? Tapi kerjaannya mata-matain. Kamu kerjaan apa? Orang Islam, tapi nggak sholat. Kamu orang Islam, tapi apa? Selingkuh. Ini modelnya kayak gini nih. Ya. Jadi Islamnya hanya di hatinya, kemudian apa? Di lisannya. Tidak lebih daripada itu. Inilah yang kemudian melahirkan kelompok murjiah. Kenapa apa? Murjiah. Jadi imannya itu hanya sebatas di hatinya. Yang penting kan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, itu keyakinannya orang seperti ini. Makanya orang seperti ini nggak pernah maju dengan Islamnya. Inilah kelompok yang mendistorsi kekuatan Islam. Dan ini adalah mayoritas di kalangan kita itu kan. Buktinya apa tuh masjid nggak banyak, ya. Kalau maghrib sih banyak, subuhnya nggak banyak. Di mana-mana kalau subuh kan sedikit. Karena subuh itu butuh apa? Praktek, ya. butuh nyata itu. Sehingga dengan demikian Anda lihat ada amal, Nah, amal ini terbagi menjadi dua juga. Ada yang komite terhadap amalnya seluruhnya. Dia akan ucapkan dan lisannya dia tawakal, dia punya rasa takut, dia menyatakan cintanya kepada Allah. Itu dia sampaikan terus dalam apa? Gelora hatinya itu. Tapi kemudian dia juga praktekkan dalam kenyataan. Nah, ada kelompok yang mecah amal ini. Amal ini berarti tidak boleh ada pelanggaran. Kalau orang itu membuat pelanggaran kepada Allah, berbuat umpamanya mencuri atau berzina atau bohong, oleh dia dikatakan kafir keluar dari Islam. Nah, ini kelompok ekstrim. Namanya apa? Khawarij. Di sini terjadi khawarij. Dia yakin dengan ini yakin dia. Tapi di sininya dia ekstrim. Pokoknya kamu harus kiamulail. Jadi mulai mereka ini kiamulail dianggap wajib. Kalau nggak kiamulail mulai itu sudah apa? Melanggar itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang khawarij ini, sholat salatakum bi salatihim. Hei para sahabat, kalau kalian itu dibanding dengan amalnya orang khawarij itu, sholat kalian kalah dengan mereka. Wong sholatnya mereka itu makanya jejaknya hitam-hitam. Bukan berarti yang hitam-hitam khawarij bukan. Bukan, maksudnya mereka itu menunjukkan bagaimana yang sunnah diwajibkan oleh mereka itu. Ya. Nah, kemudian wa tahkiruna atau al-Qur'an bi qira'atihim bi kiraatim. Kalian akan merasa kecil bacaan Quran kalian dibanding dengan mereka. Ya orang awal ini kadang-kadang semalam itu hatam Qurannya itu. Hatam Quran itu. Kaki apa? Dan khawar eh, itu orang yang tidak pernah bohong. Tetapi menyesatkan. Rasul mengatakan, Hum kilabun nar. Mereka ini akan menempati di neraka itu. Nah, untuk bilang dari gitu. Sebagai ajangan di neraka itu. Kenapa? Mereka sesat jalannya. Tidak mengikuti Islam secara utuh. Abu eh, apalagi yang ini kan? Ini kalau menurut ini setan aja sudah pokoknya ngaku Islam udah semuanya masuk surga ini. Ini itu semua masuk surga semuanya itu. Banyak kemudian Kristen-Kristen non-Islam masuk surga semuanya. Terus ayat-ayat tentang kufur gimana ini? Nah, ini merusak ya. Jadi dia hanya menekankan sebagian amal saja. Nah kita harus apa menyeluruh keyakinan kepada Allah dalam bentuk apa ucapan hati, kemudian apa ucapan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh yang kita salurkan seluruhnya untuk Allah. Inilah nanti bernilai apa? Ibadah. Apa? Ibadah. Selama dua syaratnya terpenuhi. Ya, pertama al-ikhlasulillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mutaba'atur rasul. Harus ada dua ini syaratnya. Kalau enggak, enggak ada nilai ibadah. Ya, Kalau enggak, enggak ada nilai ibadah. Imma yang pertama ikhlas karena Allah, disertai dengan kedua mengikuti contoh Rasulullah. Kalau tidak, dia tidak bernilai ibadah. Kalau umpamanya ikhlas, yang penting kan saya ikhlas. Ya saya dapat budi nih, saya tersalurkan. Yang penting kan ikhlas. Ah, enggak diterima. Karena menyalahin Kenapa Rasulullah SAW. atau ngikuti Rasulullah tapi nggak ikhlas juga nggak diterima sampai dua-duanya terpenuhi inilah nilai ibadah yang Allah sebutkan nah sekalian sekaligus saya ingin menyampaikan untuk supaya ibadah kita ini maksimal makanya yang harus dilakukan kita selalu setiap akan melangkah tanyakan dulu dua hal ini apakah yang kita lakukan ikhlas karena Allah atau tidak kalau tidak jangan dilanjutkan percuma cuma capek kok atau yang kedua, apakah ini sesuai dengan contoh Rasulullah tidak? Kalau tidak percuma, cuma capek toh. Ya. Sementara kita lihat itu amalan-amalan orang itu, termasuk yang kata, ini susah susah mendeteksi. Kalau ini susah masalah ikhlasnya dalam hati. Tapi kalau ini kita bisa mengukurnya, ikuti sunnah atau tidak. Nah, coba perhatikan. Sebentar lagi tanggal berapa nih? 25 Desember. Nah, besok ya, 25 Desember. Hari apa itu? Hari Natal mereka memperingati kelahiran Nabi Nggak bisa. Tuhan Yesus mereka itu. Nah, kemudian pada tanggal 25 ini mereka begitu mengagungkan sehingga padahal nggak benar kan tanggal 25 Desember itu Nabi Isa itu kan lahirnya di Palestina tanggal 25 Desember itu musim dingin padahal Nabi Isa itu lahir pada musim panas karena musim apa kurma jadi nggak cocok siapa bikin ini Roma kono nah, Romawi nah ala kulihal kemudian Natal yang dalam bahasa Indonesia itu apa? Memperingati hari kelahiran dibikin oleh orang Islam namanya Maulid. Yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak ada contoh dari Rasulullah. Biar ikhlasnya kayak apa itu nggak akan diterima. Kenapa? Bilang itu dicontoh Rasulullah SAW. Padahal Allah katakan, "Qul in kuntum Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu cinta Allah, kamu ikuti Rasulullah. Kalau kamu tidak ikuti Rasulullah, berarti kamu tidak cinta sama Allah. Meskipun kamu berbusa-busa ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasulullah. Jelas itu ya? Jadi ini dua syarat ini harus terpenuhi. Inilah yang Allah sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah, maka laksanakan amal kamu sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan kamu harus apa ikhlas tidak ada syirik sedikit pun dalam diri kamu. Nah, kalau ini kita lakukan, maka berarti seluruh waktu kita, tidur kita, bangun kita, gerak-gerik kita, seluruh kehidupan kita selalu bernilai ibadah. Subhanallah itu. Kalau Anda umpamanya malam Ahad ini biasa pengajian kemarin nih, ya. anda malam Ahad biasa pengajian di sini. Subhanallah malam Ahad berikutnya niat mau pengajian itu kuat sekali, tapi ternyata jatuh sakit. Anda jatuh sakit. Anda sakit di rumah, tetapi Allah tetapkan pahala buat Anda seperti Anda pengajian ini. Itu nilainya apa? Niat. Rasulullah SAW menyebutkan ketika dalam perjalanan berperang, kata Rasulullah, lihat saudara-saudaramu ada sebagian yang sedang sakit di Madinah. Tidak mengikuti perjalanan perang kalian ini. Tetapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu punya niatan untuk ikut, tapi terhalang karena karena sakit. Kalau Anda malam ini berniat untuk nanti malam bangun qiyamul lail, tapi kemudian ketiduran. Karena kecapean, kenapa? Ketiduran. Bangun-bangun sudah subuh. Kelewatan kan? Tapi dengan niat itu Anda dicatat sebagai sudah sholat malam. Jadi kita akan membangun kehidupan ini dalam pahala, pahala, pahala terus begitu. Luar biasa itu kan? Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 hal yang sia-sia. Berapa? 10 hal yang sia-sia. Ini tidak termasuk ibadah. Makanya jangan sampai kita lakukan. Apa saja 10 itu? Satu. Untuk supaya kita hindari. Ilmun la amala lahu. Ilmun yang tidak diamalkan. Ini sudah saya cat sini aja. Nah, ya, yang pertama apa? Ilmu la amalalahu. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Kemarin kita membuat apa ini ngisi pelatihan satu kelas itu udah tua-tua wuduk nggak bisa mandi nggak bisa tayamum nggak bisa saya bilang Anda ini mu'alaf, atau lahir dari orang Islam. Oh, Islam semuanya Ustaz, mulai kecil. Lalu terus, gimana sholatnya mau diterima oleh Allah? Wudhunya salah, mandi jenabatnya salah, tayamum gak bisa. Coba. Udah tua-tua itu. Terus gimana dong Ustaz sholat kita selama ini? Ya sia-sia. Karena Anda nggak mau belajar. Nggak tahu, nggak mau nanya. Terus gimana Ustaz? Ya taubat sama Allah. Allah maafkan karena anda tidak tahu. Tapi ketika sekarang sudah diajarkan, kemudian nggak diamalkan, masih balik seperti semula, baru anda akan dihitung oleh Allah SWT. Inilah ilmu yang tidak tidak diamalkan. Makanya orang yang berilmu berbeda orang dengan orang yang tidak berilmu. Itulah yang kemudian Ali mengatakan kosoma bahri itnan. Yang paling mematahkan punggungku dua orang alimun mutahatik wajahilun mutanasik orang alim tadi bejat itu rusak kan Pak Kiai kok sampean ngerokok kan sampean contoh buat masyarakat oh nggak apa-apa halal lu halal Pak Kiai iya dasarnya apa kalau Rasulullah aduhonu halal A'udzubillah ini kan menyesatkan Mana ada rokok di masa Rasulullah? Rasulullah bilang rokok halal. Bikin hadis sendiri itu kan. Na'udzubillah min itu. Ya. Eh? kalau ada alim rusak, na'udzubillah itu akan diikuti oleh banyak orang. Tuh ustaz itu udah rokok. Makanya bahaya jadi ustaz itu kalau nonton juga bener itu. Ya. Kan? Yang kedua apa? Jahilun mutanasik bodoh tapi ahli ibadah. Menipu orang banyak. Ya kan? bodoh tapi ahli ibadah itu menipu orang banyak itu makanya akhirnya apa apa akhirnya apa bisa menyesatkan banyak orang karena kebodohannya pak saya ini bonyok kepala ini tadi malam saya mimpi tapi saya harus sholat subuh ini gimana oh harus mandi oh, mandi mampus dia mati itu orang kenapa karena kebutuhannya nah ini akibat daripada apa orang yang asal ngomong karena kebodohannya akhirnya bunuh orang itu. Ya, kita makanya jangan sampai yang menjadi pertama ini. Ini rusak kita. Bukan bernilai ibadah lagi, tapi rusak. Ya sia-sia. Ya apa? Ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ini kita lakukan yang kedua. Wa amalun wa amalun la ikhlasa fihi tiga ya amalan yang tidak ada keikhlasan dan tidak ada contoh dari Nabi ya ini yang yang tadi itu nilai ibadah kalau nggak ada ikhlas nggak ada contoh dari Nabi percuma sia-sia tidak menilai ibadah dia nah, jangan kita lakukan itu percuma ya kita kan nggak mau yang sia-sia yang ketiga malun. yunfaku minhu la yunfaku minhu yang ini nggak saya kasih tanda tanda apa patah kaso ini saya kasih karena ini penting ya yaitu apa harta yang tidak dinafkahkan untuk Allah harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah malah digunakan maksiat digunakan dukung yang nggak benar nah ini bahaya ini ya hati-hati nih makanya orang yang punya duit itu bukan enak tanggung jawabnya dua. Karena Allah Rasulullah menyebutkan Allah akan memberitai pertanggungjawaban orang itu tentang umurnya, masa mudanya, ilmunya. Ini masing-masing satu pertanyaan. Hartanya dua pertanyaan. Dari mana kamu peroleh? Untuk apa kamu gunakan? Ini. Ya. Makanya kalau punya harta jangan sampai jadi orang pelit atau kemudian tidak dinafkan ke jalan Allah. Apalagi untuk maksiat naudzubillah dalik. Itu ada perhitungannya di hadapan Allah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini harta jangan sampai tidak kekuatan jalan Allah. Yang keempat, wa qalbun farighun min mahabbatillahi wasyauqi ilaihi Hati yang kosong dari mencintai Allah dan rindu kepadanya. Orang itu ima rindu sama istrinya atau keluarganya atau rindu sama kampungnya. Iya. Itu semua rindu yang sia-sia itu. Tapi kalau rindu ini inilah rindu yang benar. Hatinya diisi cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Kalau orang rindu kepada Allah gimana? Hah? Ya, kepingin cepat ketemu. Makanya orang yang pulang ke rahmat Allah itu namanya apa? Innalillahi wa inna itu kan. Bukan karena terpaksa, tapi karena ada keinginan cepat ingin ketemu sama Allah. Nah, kalau orang yang tidak rindu kepada Allah biasanya takut mati dia. Orang yang takut mati, yang doanya ya Allah panjangkan umurku, sudah cukup mau dipanjangin lagi. Ya, dia minta salah, apa? Boleh-boleh saja, tapi dalam kebaikan. Kalau minta umur panjang, jangan cuma umur panjang toh. Umur panjang dalam keba kebaikan boleh itu bagus toh. Ya supaya kita nambah amal kita itu kan. Nah ini munculkan ini rasa cinta kepada Allah dalam hati kita, apalagi hatinya digunakan untuk cinta-cinta yang kosong itu, alhamdulillah itu. Ya apalagi ngelamun-lamun gak ada gunanya. Ya, wa qalbun farighun min mahabbatillah. Kemudian yang kelima, wa mahabbatun la tataqayyadu biridal mahbub cinta yang liar yang tidak dimunculkan karena Allah biridal mahbub ya kalau kita mempunyai sesuatu cintailah karena Allah anda bersaudara karena Allah anda apa ini mencintai istri karena Allah anda mencintai anak karena Allah. Anda melakukan segala sesuatu, lakukan karena Allah. Ini harus munculkan cinta karena Allah. Ya. Inilah yang akan melahirkan manisnya iman. Kalau Anda sudah muncul di dalam diri Anda melakukan sesuatu karena Allah, cinta karena Allah, maka akan melahirkan manisnya iman kata Rasulullah. Ya. Ini harus kita salurkan yang benar. Yang keenam, wa badanun mu'attalun ta'atillah eh, badan yang kemudian apa tidak digunakan untuk taat kepada Allah badannya dempal tapi untuk mendalimi orang badannya dempal tapi kemudian untuk maksiat ya ini bahaya ini percuma dia punya badan gede tapi tidak bermanfaat kalau badannya besar, gunakan untuk apa? Membela Islam. Begitu seterusnya. Badan tidak boleh untuk kemudian malas-malasan. Perhatikan, siapa yang sudah muncul di dalam dirinya, perasaan malas, sikap malas, inginnya cuma tiduran leha-leha, berarti dia kemasukan setan. Karena setan itu akan membuat orang itu supaya malas terutama ibadah. Dia malas ibadah. Makanya kalau antum sudah mulai malas ibadah, berarti antum sudah kemasukan setan banyak istighfar, banyak ucapan ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah berdoa, Allahumma inni bika minal hami wal hazan wa bika minal ajzi wal kasal. Rasulullah berlindung daripada sikap lemah dan malas. Makanya jangan melemah untuk beribadah kepada Allah. Jangan malas, karena itu ada godaan setan. Ya, badan tidak boleh kosong untuk taat kepada Allah. Coba itu. Kemarin itu ada anak-anak dari Jakarta yang pergi ke gunung mana itu Cuman pecinta alam, naik kuda ke gunung, lihat ah, terus pulang. Apa maknanya itu? Cuma kesehatan tok. Tapi tidak bernilai ibadah. Ini berarti apa? Termasuk badan yang tidak gunakan untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh. Oh, enam hujan oh, Nanti nggak pulang-pulang, Bu. Yang ketujuh, wa qalbun hati yang kosong. Disinilah menyebabkan orang itu ngelamun, kemudian masuk setan. Yang orang kemasukan jin itu kebanyakan dari ini. Nih. Ya, hatinya kosong. Ya, tidak diisi kepada batin baca Quran, mikirkan apa ini taat kebesaran Allah, memikirkan satu manfaat. Qalbun farid, hatinya kosong. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan ekraul Quran, fi buyutikum Fala kubura. Bacalah Quran di rumah kamu, jangan dijadikan kuburan. Kalau itu rumah, apalagi dengan diri kita kan. Rasul mengatakan man, man lam yakun fi qalbihi syai'un minal Quran fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang tidak apa ini tidak punya hafalan Quran di dalam dirinya itu seperti rumah yang kosong tadi itu. Pasti banyak jinnya itu. Makanya banyak ngelamun. Ini menyebabkan orang itu banyak dikuasai sama jin itu. Ya, hati jangan sampai kosong ini sia-sia. Kemudian yang kedelapan. Wa waktun. Waktun mu'atol. buang buang waktu. Hati-hati nih. Tidak merupakan ibadah, buang waktu. dengerin musik. Ya, buang-buang waktu aja. Ya. Terus apa? Uh, nongkrong yang gak ada gunanya, begadang yang gak ada gunanya, ini semua buang-buang waktu. Jadi makanya jangan sampai apa ini kita buang-buang waktu kita. nama hayatu daqaiq wa thawani. Hakikat hidup ini adalah kumpulan daripada menit dan detik. Setiap kali detik lepas, menit lepas dari kamu, maka bagian daripada hidup kamu berkurang. Bukan bertambah, tapi berkurang. Ya, itulah hakikat waktu kita berlepas terus berkurang. Makanya waktunya jangan disia-siakan. Kemudian yang kesembilan, khidmatuka liman khidmatuhu la tuqarribuka dan kamu berbakti kepada orang ya kamu berbakti kepada orang yang perbuatan kamu kebaktian kamu itu tidak untuk mendekatkan diri orang itu kepada Allah ya kamu membantu orang ya kemudian apa mendukung orang yang tidak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Percuma itu sia-sia Apalagi kalau untuk apa? Maksiat. Dukung untuk yang yang apa? Yang gak ada gunanya saja, gak ada, gak ada artinya. Wala jauh ilah solah dunia atau kemudian kamu tidak kembali tidak dapat keuntungan dunia kamu. Ya orang mau berbuat sesuatu kan imma untuk mendapatkan apa? keuntungan pahala dari Allah atau mendapatkan keuntungan dunia. Jadi kalau kita berikan jasa sama orang, jangan sampai ada kejadian kayak gini. Udah nggak dapat pahala, nggak dapat keuntungan dunia, percuma, capek tak. Ya? Nah, kan? kita, kita percuma seperti itu. Kemudian ke sepuluh yang sia-sia, wa khaufuka, wa raja'uka, liman nasihataka liman dia di Dan rasa takutmu atau harapmu kepada seseorang yang di tangan Allah. dari manusia kan? Manusia ini tempat kelemahan. Kenapa kamu harus takut sama dia? Kenapa kamu harus selalu berharap sama dia? Takut dan berharap itu kamu alihkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan, kalau kamu diupayakan oleh seluruh manusia untuk mendapatkan manfaat, tidak terjadi kecuali telah tulis oleh Allah. Kalau seluruh manusia mengancam kamu untuk membunuh kamu, mencelakakan kamu, tidak akan terjadi kecuali ditetapkan sama Allah. Makanya nggak perlu punya apa? Rasa takut kepada manusia itu. Munculkan rasa takut itu kepada Allah, munculkan rasa harap itu kepada Allah. Nah ini yang harus apa? agar bernilai dalam hatta rasa takut pun ada nilainya. kalau tidak ini sia-sia semuanya. inilah 10 hal yang dapat merusak keutuhan ibadah kita sehingga nilai daripada hidup kita berjalan kepada arah yang tidak benar. Nah karena itu saudara sekalian demikian kira-kira uh, bagian yang kita pelajari dalam kitab Tauhid insyaallah uh, eh, malam minggu depan tetap kegiatan berjalan tapi saya tidak ada karena berangkat haji. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah SWT memaafkan kita semuanya dan kita pun saling bermaafan. Barangkali kita tidak ditemukan lagi oleh Allah, maka kita berharap untuk bertemu nanti di surga. Ya, insya Allah bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fikum, eh, sebelum menutup pengajian kita, Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Waktu persis jam 8. Kalau bertanya pakai mic ini, kayaknya direkam itu. Maju aja, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin menanyakan tentang dua saja. Yang pertama tentang kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Jadi ini sebagian orang tua itu yang anaknya nakal itu ada yang beralasan dengan anaknya Nabi Nuh. Jadi dia kafir. Kalau kita perhatikan Nabi Nuh ini juga termasuk Rasulul Azmi. Terus bantahnya gimana? Terus yang kedua, Tadi saya mendengarkan bahwasanya setiap bayi yang mati itu dia masuk masuk surga. Apakah ini am seluruh bayi dari kaum muslimin atau anu diperbeda dengan orang kafir itu? Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti lupa lagi. Ya, warahmatullahi Kemudian pernyataan pertama dari sebagian orang tua yang beralasan dengan anaknya Nabi Nuh itu adalah suatu alasan yang salah. Karena tekanan hadis itu pada porsi anak itu masih dalam kondisi belum balik. Ketika anak itu belum balik, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ketika dia sudah balik, maka berarti murni tanggung jawab anak itu. Nabi Nuh alaihissalam sudah melakukan tugasnya mendidik anak itu, mengajarkan anak itu. Ketika udah dewasa ternyata dia bergabung dengan kelompok yang tidak betul. Makanya kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah ampunlah, dia itu anakku. Allah katakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia jangan aku lagi sebagai anakmu, dia bukan anakmu karena perbuatannya bukan perbuatan yang benar. Jadi ketika sudah menyimpang tidak boleh diakui lagi itu. Makanya Allah menolak dia kepada Nuh untuk diakui sebagai anaknya. Jangan kamu akui lagi sebagai keluarga karena dia beramal yang bukan amal saleh. Ini kalau dia meninggal dalam keadaan kufur. Ya. Makanya kita sebagai orang tua terus berusaha untuk mendidik anak kita. Ketika dia udah dewasa, maka dia menjadi mutlak apa? Menjadi mutlak apa? E, apa ini tanggung jawab sendiri. Tetapi kemudian yang berbahaya itu kalau dia mengadopsi perbuatan nggak benernya karena perilaku orang tuanya, berarti orang tuanya telah mengajarkan yang nggak benar kepada anaknya. Ini yang berbahaya. Makanya jangan sekali-kali melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar di hadapan anak. Karena itu akan menjadi presiden untuk menjadi alasan anak itu berbuat sesuatu yang sama yang tidak benar seperti itu. Jadi ungkapan atau alasan orang tua itu jelas tidak betul. Kemudian yang kedua, apakah anak yang kemudian masuk surga ketika meninggal sebelum balik itu ketika masih kecil itu anak kaum mukminin termasuk kaum musyrikin dua-duanya karena mereka belum apa belum apa belum ada tanggung jawab makanya taklif itu bagi orang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam akalnya yaitu masa balik kalau perempuan itu ditandai dengan haid kalau laki ditandai dengan mimpi pada saat umur 15 tahun itu. Nah karenanya eh, ini keterangan memang pendapat itu ada 8 macam perbedaan yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya bahwa termasuk anak-anak kaum muslim karena memang ada dasar hadisnya yaitu diterangkan panjang lebar dalam kitab Ma'arij eh, apa ini eh, Ma'arijul Kabul Syarh yang di sana diterangkan tentang kelompok anak-anak atau kelompok mereka yang termaafkan sehingga langsung masuk surga termasuk diantaranya adalah apa anak bayi baik itu dari kaum muslim muslimin ataupun musyrikin ada pendapat yang lainnya mereka masuk dalam surga tetapi mereka menjadi wildanun mukhalladun yang menservis orang-orang ahli surga itu mereka berasal dari anak-anak kaum musyrikin yang meninggal itu ini pendapat ya ada lagi pendapat yang lain mereka akan hidupkan di akhirat nanti untuk di, diuji lagi dan seterusnya tetapi pendapat yang paling kuat mereka termasuk yang apa yang termaafkan dan akan masukkan ke dalam surga itu. Ya, barakallahu fikum. Kalau nggak ada saya yang nanya Ustaz. Tapi jangan galak-galak. <laughs> Ustaz saya pernah ditanya, bagaimana seorang eh, bapak punya anak perempuan itu masuk agama lain, terus dia melanjutkan pernikahan sikap apa yang dilaksanakan oleh bapaknya itu? Ya. Terima kasih. Ini adalah musibah. Kalau sampai ada anak perempuan seseorang itu kemudian apa masuk agama lain. Ternyata seorang yang seperti Nur Khalis saja ya, yang membenarkan apa ini e, eh, pluralisme itu ketika kemudian anaknya akan dikawini orang Yahudi dia teriak-teriak dia kirim surat supaya jangan mau dinikah kecuali dia masuk Islam jadi itu adalah inherent dan diri manusia menolak itu ya kan meskipun ngomongnya dia bikin buku apa fikih agama itu dibenarkan itu ternyata kenyataannya tidak kan nah apa yang dilakukan orang tua kalau seperti itu ini pernah kejadian dengan seorang menteri, menteri agama lagi. Ya. Itu anaknya ya itu kawin sama orang non Islam, tapi saya nggak tahu murtad tidaknya itu. Sampai stres sakit sekian lama itu. Nah ini kan bisa jadi karena keteledoran dia. Kalau keteledoran dia dalam mendukung mendidik anak itu, maka dia bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab. Apalagi anak perempuan dikirim ke Amerika, sekolah di sana nggak ada yang ngerawat nggak ada jaga tahu-tahu dapat para orang kufar itu akhirnya pada ngikut nah kalau sampai terjadi itu karena kelengahan kelengahan orang tuanya dalam mendidik anaknya maka dia ikut bertanggung jawab makanya dia harus terus mencoba untuk mendekati anaknya untuk menyadarkan supaya dia kembali kalau tidak dalam bahaya dia ya nah kalau kemudian tidak karena tanggung jawab tidak karena karena dia sudah berusaha ternyata kemudian Gak tahu setan model apa yang masuk ke anak itu, terus kemudian apa? Mau termasuk dengan cara dihipnotis. Ini gaya-gayanya banyak ini. Mereka di, di, di, dari Islam itu dengan cara dihipnotis seperti kejadian wawah yang ada di apa? Di Padang itu, ya atau kejadian tempat lain. Itu dengan jalan dihipnotis. Berarti kalau dihipnotis anak itu sepertinya nggak punya apa? kekuasaan. Nah, ini karena kelemahan pendidikan agamanya. Kalau orang tuanya ikut tidak berta apa tidak mendidik anaknya dengan benar dalam bidang agamanya dia ikut terlibat. Kalau tidak berarti dia lepas. Ini semua tergantung daripada kondisi apa yang menyebabkan anak itu kemudian keluar dari Islam. Dan sesungguhnya kalau kemudian sudah berusaha untuk melakukan upaya-upaya mengembalikan tidak bisa juga, maka lepaskan dia. Seperti Nabi Nuh dikatakan oleh Allah, dia bukan keluargamu lagi. Dia adalah amalan yang tidak soleh. Ya, harus lepaskan seperti itu. Jadi dia lepas tanggung jawabnya. Ya, inilah harusnya dilakukan sama orang tua itu paling tidak namanya anak masih ada keterikatan dengan orang tua. Terutama kalau anak perempuan ini memang jaganya itu harus super ya, super ketat. Karena kalau ketemu lagi dikit I love you, lupa bapaknya lupa ibunya itu. kalau I love you aja lupa. Ya. Nah, karena itu jaganya harus betul-betul apa ini super ketat untuk tidak kemudian dirusak oleh pendatang-pendatang yang tidak bertanggung jawab itu. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi ala Muhammad Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada maklumat uh, di Masjid Al Islam menerima korban berbentuk uh, hewan maupun uang. Jadi, kami ngubu, tadi ngubungin dokter hewan di Pondok Melati, beliau bisa menyediakan sapi dengan harga per kilo 20.000. Jadi lebih murah. Jadi per kilo. Jadi di, di, sapinya ditimbang. Malumat kedua uh, datangnya dari Masjid Bulog. Eh, insya Allah malam Jumat diadakan kajian hadis oleh Ustadz Daud Rosid Mungkin itu uh, maklumat dari DKM Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.